Bye. dengan rasa panas, sebab kau akan menjadi rajanya panas. Apa yang kau lihat sekarang, Rakuti? Saya hanya melihat kilatan-kilatan cahaya matahari, Guru. Mata saya silau sekali. Dengar, sekarang ini kau sedang memandang wajah Sang Hyang sekarang. Kau sedang memandang wajah Rajanya Api. Kau harus berlaku hormat kepadanya. Mahkota Mayangkara, Mayangkara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoga Dan Asni Suhastra Pembawa cerita Mahkota Mayangkara, Mayangkara. Siapapun juga Aku tahu apa yang harus kulakukan Aku tidak butuh ceramah Aku tidak butuh nasihat ataupun petua Aku bisa melindungi diriku sendiri. Dan aku bisa meraih cita-citaku sendiri. Mahkota Mayangkara. Mayangkara. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki mengejar mimpi. rupa mencabut dan mematah-matahkan tanaman jagung milik Kibuyut Sadana. Kibuyut Sadana terkejut. Tanaman jagung itu adalah tumbuhan hidup keluarganya. Sudah beberapa bulan dia merawat dan menjaga tanamannya agar nanti pada saat panen memberikan hasil yang baik. Oh, jangan ke rupa, jangan. Aku sudah bersusah payah menanamnya, Gorupa. Hmm, berani sekali kau menolak keinginan bapakku, Kibuyut. Hah? Apa kau menyewa seorang pendekar dari desa lain? Siapa dia? Ah, pasti, pasti orang asing itulah yang menyebabkannya. Aku sudah mengkhawatirkannya sejak semula. Wah, sekarang kalau kau rupa marah-marah begini, apa yang bisa dilakukannya? Apakah kami berani melawan orang ini? Oh, dia pasti bertindak buas dan kejam. Hei, Ibu oh. Yud, Benar kau menyewa seorang pendekar dari daerah lain? Oh, tidak. Tidak, rupa Mana mampu kami menyewa seorang pendekar? Sedangkan untuk makan sehari-hari saja, aduh, kami harus bergelut dengan terik matahari dan hujan. Awas. Awas kalau kau berani minta tolong pada orang lain. Rumahmu akan kubakar habis dan keluargamu akan kupasmi. Oh, ampun, ampun kau lupa. Jangan lakukan itu. Aduh, kami percaya kau kuat. Kami tidak mungkin berani melawan kekuatanmu, Garupa. Sekarang jawab pertanyaanku, Ki Apa kau keberatan anak gadismu menjadi istri bapakku? Uh, aku, aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Sekarang? Kau harus bisa menjawabnya sekarang. Uh, Kau rupa, aku minta waktu barang dua atau tiga hari untuk merenungkan jawabannya. Wah, ini adalah persoalan yang penting. Lagi pula, aku harus membujuk Mandrasi agar mau menjadi istri bapakmu. Kau tinggal mengatakannya boleh atau tidak. Jawab. Jawab sekarang juga, Kibuyut. Aku tidak akan pergi dari sini. Sebelum kau menjawab pertanyaanku. kau lupa, aku harus bicarakan soal ini dengan istriku dulu. Aku tidak mungkin memutuskannya sendiri. Berilah aku waktu, barang dua atau tiga hari saja. Kurang ajar. Kalau kau tidak mau menjawab, kau akan pulang dalam keadaan babak pelur. Sampaikan. Aduh, aduh, ampun, ampun, Pak ampun. Aduh, ampun, Pak lupa, ampun. Awas, Debuyut. Ampun. Jaga mantra si anak gadismu itu baik-baik. Kami akan datang ke rumahmu untuk mengambilnya. Dan ingat, ingat, Ya, ya, Kalau ya. kau berani menyewa pendekar dari daerah lain, kau berani membayar orang untuk melawan kami. Keluargamu akan memperoleh bencana. Ini, kepalan tanganku inilah yang membuat bencana. Aduh, aduh, jangan, jangan kau lupa, jangan kau, jangan, jangan kau rusakkan tanaman jagungku. Waduh, bagaimana ini? Jangan kau lupa, sudahlah, cukup, nanti rusak semuanya. Aduh, jangan. Rakuti duduk di atas palai di ember belakang rumah kediaman Kibuyut Sadana. Matanya tidak lepas memandang lereng-lereng gunung Arjuna yang disabut kabut. Angin pegunungan bertiup menerpa pohon-pohon, membawa udara sejuk. Diam-diam Mandrasi menghampiri Rakuti dan duduk di sebelahnya. Mandrasi tersenyum manja. Sekalipun baru kenal, mereka nampaknya sudah cukup akrab. Uh, Rakuti. Iya. Apakah kau sudah mempunyai seorang pacar? Aku sudah mempunyai istri. Uh, apa? Uh, jadi kau sudah mempunyai istri? Iya. Yeah. Uh, kasihan sekali istrimu itu. Uh, dia tentu merasa kesepian di rumah. Mengapa kau meninggalkan istrimu, Rakuti? Aku terpaksa meninggalkannya untuk sementara waktu. <laughs> istrimu pasti seorang wanita yang cantik. Benar bukan? Iya. Yeah. Istriku cantik. Mereka, orang-orang di desaku juga mengatakan bahwa istriku cantik. Uh, siapa nama istrimu Rakuti? Si Tangsu. Uh, si Tangsu. Hmm. Si Tangsu artinya bulan purnama. Oh, pasti istrimu secantik bulan purnama. Hmm, Rakuti, mengapa kau tidak pulang menemui istrimu? Apa kau tidak merasa rindu kepadanya? Istriku tidak ada di rumah Mandrasi tidak ada di rumah. Lalu di mana? Istriku diculik prajurit-prajurit Majapahit. Dia akan dijadikan wanita persembahan. Oh, iya. Aku juga sudah mendengar soal itu. Wanita persembahan. Konon kabarnya, Prabu Jaya Negara gemar sekali bermainan asmara dengan wanita-wanita cantik. Hmm, uh, kalau istrimu terpilih menjadi wanita persembahan, Tentulah istrimu seorang wanita yang sangat cantik. Sudahlah, Madrasih. Aku tidak ingin bicara soal itu. Mm, Rakuti, eh, Rakuti, apa yang kau pikirkan? Apa yang yang kau lihat, Rakuti? Aku melihat lereng-lereng itu. Lereng-lereng yang tinggi dan selalu disebut kabut. Iya, pemandangan memang indah sekali tampak dari sini. Tapi aku sudah bosan melihatnya, Rakuti. Aku sudah setiap hari melihatnya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa. Apakah di atas lereng-lereng itu masih dihuni manusia? Ah, desa Kucara ini adalah desa paling ujung di bagian timur kaki Gunung Arjuna. Tak ada desa lagi di atas sana. Ya, entahlah. Mengapa hatiku berdebar-debar setiap kali melihat lereng-lereng itu. Apakah ada sesuatu yang pantas dilihat di sana? Ah, tidak, tidak ada apa-apa di sana kecuali bahaya Rakuti. Bahaya? Bahaya apa? Ah, sudahlah Rakuti. Mengapa kau malah mengajak bicara soal lereng-lereng gunung? Tak ada yang istimewa. Lereng gunung hanyalah tonjolan-tonjolan batu padat. Lebih baik kita bicara soal lain saja. Tidak, Mandrasi. Aku ingin tahu lereng Gunung Arjuna. Lihatlah. Ikuti terunjukku ini. Lereng itu sangat tinggi. Bentuknya juga sangat aneh. Pada saat kabut sedang tipis, aku melihat lereng itu seperti kerajaan gaib. Dan hatiku bergetar setiap kali memandangnya. Ah, aneh sekali kok ini. Mengapa kau bisa tertarik pada lereng gunung, Rakuti? Pasti ada apa-apanya di sana. Lereng itu seperti menyimpan suatu rahasia. Percayalah padaku, tidak ada apa-apanya di atas lereng itu, kecuali bahaya. Kadangkala, kabut tebal turun menutupi separuh dari Gunung Arjuna. Lereng yang kau maksudkan itu hampir tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Iya, hanya orang yang tidak waras mau pergi ke sana. Oh, Tolong, Manrasi, tolong Manrasi, lihat ayahmu, lihat ayahmu. Ayah, ada apa denganmu ayah? Lihatlah Manrasi, tubuhnya luka-luka. Aku, aku sudah mengkhawatirkannya sejak semula. Dan sekarang benar-benar terjadi. Ada apa ya? Kau, oh, oh, kau anak muda, kau telah menyebarkan bencana di rumah ini. Aduh, mengapa kau masih juga belum pergi? Oh, mengapa kau tidak mau mengindahkan kata-kataku? Kau, kau sengaja mau membuat hidup kami sengsara. Ayah, oh, jangan berkata begitu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Justru dia ingin menolong kita, Ayah. Dia tidak akan mampu menolong kita. Buktinya, lihat saja sendiri. Kok rupa mengajarku habis-habisan. Iya. Sekarang, sekarang kita tidak mempunyai harapan lagi, Nyai. Oh, tanaman jagungku habis dirusak kok rupa. Oh, tanaman jagungku dicabut dan dipatah-patahkannya. Oh, dewasa aku. Mengapa kau timpahkan nasib seburuk ini pada keluarga kami? Jadi, oh. jadi kau sudah bertemu dengan Gorupa, ayah? Anak laki-laki Kijarupi? Takuti, cepat pergi dari sini. Kau tidak perlu takut, Cibuyut. Biar aku yang akan menghadapi anak laki-laki Kijarupi. Oh, jangan, jangan. Lebih baik kau segera pergi. Kau tidak akan bisa menghadapinya. Oh, rupa, oh, rupa seorang laki-laki yang sangat kejam dan puas. Dia tidak segan-segan memukul orang. Aku sanggup menghadapinya. Akan kucari dia. Jangan, Rakuti. Jangan. Orang itu berbahaya sekali. Dia bisa membinasakanmu. Iya. Ingat, Rakuti. Korupa bukan manusia sembarangan. Dia mempunyai aji kebal. Iya. Dia tidak mempan senjata tajam. Di desa ini tidak ada yang berani melawan Korupa. Karena itu sebaiknya kau pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Ah, ini demi kebaikanmu sendiri. Ya, biarlah biarlah kami sendiri yang akan mengatasi kesulitan ini. Iya, sebenarnya aku ingin menolong kalian. Tapi karena Kibuit keberatan, baiklah, aku akan pergi. Ya, bagus. Cepatlah pergi. Lebih cepat, lebih baik. Mereka pasti akan datang kemari. mengikuti dengan hati berat melangkah ke halaman. Mendadak Mandrasi memburunya. Gadis desa Kucara itu menghadang langkah-langkah Rakuti. Ah, Rakuti, apa kau benar-benar mau pergi? Sepertinya Kibuli tidak senang menerima kehadiranku. Ah. Jadi aku terpaksa pergi. Ah, jangan Rakuti, jangan pergi. Aku tidak bermaksud menimbulkan kesulitan di dalam keluargamu, Mandrasi. Justru aku ingin menolong kalian. Tapi rupanya Kubuyut tidak percaya kepadaku? Ayahku ketakutan. Dia takut. Kau rupa marah dan berbuat nekat. Tapi kau jangan pergi, Rakuti. Kau sudah berjanji mau tinggal beberapa hari di rumahku, bukan? Bagaimana aku bisa tinggal di rumahmu, Madrasi? Sudah jelas ayahmu mengusir aku. Ah, maafkan, Rakuti. Maafkan sikap ayahku. Begini saja. Ayolah, ayo ikut aku. Aku tahu tempat persembunyian yang aman. Ayo Rakuti, ikut aku. Mandrasi menarik-narik tangan Rakuti. Mereka berlari-lari kecil ke arah belakang rumah. Mandrasi menuju ke suatu tempat dan mereka pergi ke sana. Tempat itu ternyata sebuah rumah batu yang bersusun-susun sederhana. Tempat apa ini Mandrasi? Ah, aku sendiri tidak tahu Rakuti. Rumah batu ini sudah ada sebelum aku dilahirkan di muka bumi. Dulu tempat ini biasa dipakai untuk ternak. Dulu, kami mempunyai banyak sekali domba gunung. Jika hujan, mereka berteduh di sini. Batu-batu gunung seperti ini bukan susunan tangan-tangan manusia. Iya, menurut ayahku juga begitu. Mungkin alam yang telah menyusunnya. Tangan-tangan alam, dan kami tinggal memanfaatkannya. Seperti sekarang ini, Rakuti. Ah, Bukankah tempat ini cukup aman untuk bersembunyi? Kukira tidak terlalu aman. Iya, setidak-tidaknya kita bisa bersembunyi di sini untuk sementara. Mandrasi. Iya. Aku melihat sepertinya kibuit Sedana takut sekali berhadapan dengan Kijarubi. Katanya mereka pernah bersahabat. Iya, dulu. Dulu Ayah dan Kijarubi merupakan dua orang sahabat. Tapi mungkin sekarang persahabatan mereka harus berakhir. Mengapa kau tidak mau saja dikawinkan laki-laki tua itu Mandrasi? Dia kaya raya. Kau bisa mendapat banyak warisan. Ah, Rakuti, ya. sampai hati kau berkata demikian. Aku tersinggung. Kau pikir aku ini wanita apa? Aku bukan mencari harta benda. Aku mencari kebahagiaan. Biasanya seorang wanita sangat mendambakan harta benda. Mereka senang hidup mewah. Mereka senang berpakaian bagus dan makan enak. Mereka senang berpesta-pesta dan bergaul dengan sesama temannya, wanita-wanita kaya. Tidak semuanya begitu. Aku lebih senang menjadi orang sederhana. Ah, Rakuti, uh, eh, kalau saja, kalau saja. Uh, Apa eh, yang ingin kau katakan, Makasih? Ah, tidak, tidak jadi. Aku takut kau marah. Katakan saja. Kalau saja apa? Hmm. Kalau saja kau mau tinggal di sini selamanya, aku akan senang sekali. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin bukan? Kau pasti merindukan istrimu. Aku mempunyai sebuah cita-cita. Aku harus mengejar cita-citaku itu. Ah, apa cita-citamu, Rakuti? Mungkin kau tidak akan percaya. Aku ingin menjadi Raja Mandrasi. Aku ingin menjadi Raja Majapahit. Gara-gara dia, Nyai. Gara-gara orang asing itu, aku sudah memperingatkan sejak semula. Ah, tapi kau malah menerimanya. Sekarang akibatnya menjadi seperti ini, Nyai. Ia bermaksud baik, Ki. Dia mau menolong kita. Kita tidak membutuhkan pahlawan, Nyai. Apa kita harus menolak keinginan baik seseorang? Hah? Kurasa tidak sepantasnya kita bersikap begitu. Sudahlah, kita tidak tahu siapa orang itu. Orang yang namanya Rakuti. Yang jelas, kita tahu dia datang dengan membawa kesulitan. Membuat kita harus mengalami kesulitan. Itu saja yang aku tahu. Ya, memang. Mungkin dia bermaksud baik. Tapi akibatnya, siapa yang harus menanggungnya, Nyai? Hah? kita-kita juga kan Nyai Keluarga kita yang harus menanggung Orang itu bisa pergi kapan saja Semau hatinya Sedangkan kita harus tetap tinggal di sini Dan menghadapi Rupi dan anak laki-lakinya itu Ya, inilah kesulitan kita sekarang, Nyai. Semuanya sudah terlanjur, Ki. Kita mau apa lagi? Ya, memang, Nyai. Semuanya sudah terlanjur. Sekarang kita tinggal menunggu setiap saat Jarupi dan Gohrupa pasti akan datang kemari. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Hah? Kecuali menyerahkan mandrasi anak gadis kita. Ah, aku sudah menolak kehadiran Rakuti, orang asing itu. Tapi kau menerimanya, Nyai. Sekarang akibatnya seperti ini. Kau rupa menganiaya aku. Sudah sudahlah, Ki. Semuanya sudah terlanjur. Mau apa lagi kita? Iya, memang. Semuanya sudah terlanjur. Sekarang kita tinggal menunggu. Setiap saat, Jarupi dan anak laki-lakinya pasti datang kemari. Baru saja kisah Kisadana selesai mengucapkan kata-katanya, dua ekor kuda datang memasuki halaman rumahnya. Ternyata mereka adalah Kijarupih dan Gohrupa. Kijarupih segera melompat turun dari punggung kudanya, kemudian menambatkan kuda itu di bawah pohon. Gohrupa mengikuti apa yang dilakukan ayahnya. Ah, kau harus berhati-hati, Gohrupa. Kalau orang itu masih ada di sini, dia bisa menimbulkan kesulitan. Jangan khawatir, Pak. Aku akan membuat mulutnya bercucuran darah. Heh, kok sepi sekali. Ah, lampu ruangannya menyala. Ah, mereka pasti ada di dalam. Ah, ayo ke rumah. Ki melangkah dengan penuh keyakinan. Koh Rupa mengikuti di belakangnya. Mereka segera naik ke ruangan pendopo dan menghampiri pintu. Sadana! Sadana! Buka pintu! Ah, Sadana! Sadana! Cepat ah, buka pintu rumahmu! Aku mau bicara denganmu. Ah. Tidak ada jawaban. rupa apa yang akan kau lakukan? Kukira pintu ini harus didobrak. Eh? Sadana, rupanya kau ada di dalam. Hmm. Mengapa kau tidak mau membukakan pintu untukku? Hah? Apakah kau sudah melupakan persahabatan kita? Ha? Oh, lihat sendiri keadaanku, Jarobe. Ha, lihatlah, anakmu telah menganiaya aku. Iya, dan ha? sekarang anakmu telah merusakkan pintu rumah kami. Apakah itu namanya bersahabat? Oh. <laughs> Semua ini bukan salahku. Salahmu sendiri, Sadana. Apa kesalahanku, Jarupi? Ya Kau Apa? tidak mungkin melindungi Mandrasi, anak gadismu itu. Kau menyewa tukang pukul dari mana, Sadana? Hah? Kau menyewa pendekar dari mana? Percuma, percuma saja. Pendekarmu itu pasti tidak akan dapat mengalahkan anakku. Sarupi, aku tidak pernah menyewa orang. Ah, akan ku bayar dengan apa? Hah? Ah, aku sendiri hidup hanya sekedar bisa makan dan berpakaian secara pantas. Tapi sekarang kami sekeluarga menemui kesulitan baru. Oh, anakmu telah merusak tanaman jagungku. Iya. Apa yang bisa kami panen sekarang untuk makan keluarga kami? Eh, itu soal mudah sadana. Kalau kau mau menuruti keinginanku, semuanya bisa diatur. Aku orang kaya. Aku bisa memberimu sejumlah uang. Tapi, tentu saja harus ada imbalannya sadana. Mandrasi. Mandrasi harus kau serahkan padaku. Jarumpi, sampai hati kau ingin mengawini anakku Mandasi. Dia seperti cucumu sendiri. Oh, kau pernah menimang-nimang bocah itu ketika masih kecil. Kau pernah menggendongnya kemana-mana. Oh, bagaimana kau bisa sampai hati ingin mengawininya? Ingatlah, Carupi kita ini sudah semakin tua. Orang tua semakin banyak yang dilihat. Karena itu harus menjadi semakin arif. Barangkali kita hidup tidak akan lebih lama lagi. Untuk apa semua ini, Jarupi? Janganlah mengumbar hawa nafsu. Eh, Sadana! Aku datang kemari tidak untuk mendengar khotbahmu, tahu? Aku datang untuk mengambil Mandasi. Uh, di mana dia sekarang? Awas kau Sadana. Aku tidak main-main. Akan ku geledah rumahnya, Pak. Roh rupa melangkah ke dalam. Matanya liar mencari ke sana kemari. Meja kursi digulingkan, lemari dibongkar. Semua perabotan diacak-acak, diaduk-aduk. Tapi nampaknya dia tidak dapat menemukan gadis yang dicarinya. Roh rupa nampak kesal. Demikian pula Kijarupi. Ah, tidak ada, Pak. Mungkin dia sudah kabur. Ah, sadana. Di mana Mandrasi kau sembunyikan? Kami tidak tahu, Jarofi. Tidak tahu. Aku sendiri sedang merawat luka-luka suamiku. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Apa katamu, Nyai? Mereka? Iya. Oh, jadi Mandrasi bersama orang lain. Orang ah, kurang ajar. Awas, kalau kalian tidak mau mengatakan di mana Mandrasi sekarang, aku akan membakar rumah ini. Oh. Akan kubakar sampai <laughs> habis. Jangan, jangan, Jaluki, jangan. Aduh, kami sekeluarga sudah hidup susah. Bagaimana kalau kami sampai tidak mempunyai rumah, Jaluki? Itu, karena itu, jangan. keinginanku sadana. Kalau kau menyerahkan mantra, jangan, aku akan menanggung semua biaya hidupmu keluarga, Tapi sebaliknya, kalau kau berusaha menyembunyikan anak gadismu itu, hidupmu akan sengsara. Kau tidak mempunyai sandang pangan lagi. Oh. Dan kau tidak akan mempunyai atap untuk bertakluk. Roma ini akan kubakar. Oh, sudahlah Jarupi. Uh. Jangan kejam-kejam. Iya. Sampai hati kau melakukannya. Anak gadismu, Nyai. Aku hanya menginginkan anak gadismu. Cepat, katakan di mana dia sekarang. Ah, bagus. Jadi kalian memilih rumah ini dibakar? Kau lupa, tumpahkan lampu ruangan itu ambil minyak tiara. Oh. Hiram dinding-dindingnya dan bakar. Oh, jangan, oh. jangan ya Rupi. Jangan lakukan. Aduh, bagaimana jangan, ini Ki? Jangan ya Rupi. Jangan. Oh, baiklah, kami menyerah. Kami menyerah. Oh. Apa artinya menyerah? Kau, oh, kau, kau boleh mengambil mandrasi anak gadis kami. Oh. Ah, mengapa tidak oh. dari tadi sadar? Heh, mengapa kami harus berlaku kasar kepada sahabat sendiri? Nah, kita ini sahabat. Sejak dulu kita bersahabat. Aku tidak segan-segan membantu keluargamu. Tapi kau juga harus memperhatikan keinginanku. Itu namanya bersahabat. Sekarang katakan, di mana mantra berada? Nyai, katakanlah, katakanlah Nyai. Ayo Nyai. Ilhakam ya Rupi. Mereka bersembunyi di rumah batu. Gelap sekali. Gelap dan sunyi tempat ini. Tidak terlalu gelap. Hmm. Ada cahaya bintang-bintang. Aku heran, Rakuti. Uh, eh, bagaimana... Uh, Bagaimana kau bisa mempunyai cita-cita ingin menjadi raja? Bagiku tidak ada cita-cita yang melambung terlalu tinggi. Setiap orang boleh mempunyai cita-cita. Menjadi apa saja. Asal jangan menjadi dewa. Tapi bukankah raja itu berdasarkan keturunan? Orang bisa menjadi raja karena dia anak raja. Atau paling tidak, dia kerabat bangsawan. Tidak ada yang mengharuskan begitu, Mantrasi. Seorang raja tidak harus berdasarkan keturunan. Tapi sepengetahuanku begitu, Rakuti. Pengetahuanmu itu juga berdasarkan keturunan. Sedang pengetahuanku adalah pengetahuan bebas. Kupikir setiap orang bisa menjadi raja asal dapat menumpuk kekuatan yang besar. Raja itu juga manusia biasa. Dia duduk, makan, dan tidur seperti hanya manusia-manusia yang lain hanya karena kekuasaannya yang besar. Maka dia tampak seperti dewa. Tapi jelas dia bukan dewa. Dia hanyalah manusia biasa. Kekuasaannya bisa direbut oleh orang lain. Dan raja itu bisa diusir dari istana. Ah, Raguti. Kata-katamu itu mengerikan sekali. Aku takut mendengarnya, Rakuti. Aku belum pernah mendengar ada orang yang berani berkata-kata seperti itu. <laughs> Hati-hati, Rakuti. Janganlah aku berkata-kata seperti itu pada sembarang orang. Bisa berbahaya. Kau bisa ditangkap. <laughs> Terima kasih atas peringatanmu, Mandrasi. Aku dapat melindungi diriku dengan baik. Ketika mereka sedang bercakap-cakap lirik di dalam rumah batu, pada saat itulah muncul dua sosok tubuh manusia. Kicarupi bergegas melangkah diikuti Goh Rupa. Lihat ya, Rakuti, ada yang datang. Tenang saja, mereka mencari kesulitan. Ah, Rakuti, itu ah, itu Goh Rupa. Goh Rupa dan Kicarupi datang. Ah, bagaimana ini? Tenang saja, kita tidak perlu takut menghadapi orang-orang seperti itu. Biar saja mereka datang kemari. Kita tidak perlu lari. Janganlah menjadi orang berjiwa pengecut. Hei! Eh, Andrasi! Andrasi! Keluarlah! Ini aku datang untuk menjemputmu, orang manis! Ah, jangan begitu! Apa yang kau lakukan di dalam situ, ha? Cepat keluar! Kau tahu Aku ini orang tua yang tidak dapat. Ya, menjijikan sekali. Jijik aku mendengar suara Kijarupi. Seperti suara seekor kembar tua. Biar saja dia berkata-kata. Kita tunggu saja. Aku ingin tahu sampai sejauh mana keberaniannya. Margaji! Ayo, keluar! Kau lihat, aku datang bersama siapa? Kau lupa Kau tahu siapa itu guru Pak Mandrasi? Hai! Kalau kau masih bersembunyi di situ, aku akan datang untuk membongkar rumah batumu. Jangan membuat kami marah, Mandrasi. Kalau kami sampai marah, kalian akan menyesal. Aku tahu, Mandrasi. Kau di dalam bersama laki-laki itu, bukan? Hah? Oh, kau Mandrasi! bapamu sudah menyerah! Ia sudah menyerahkanmu kepada tiga rupi! Kau harus mau menjadi istriku! Kau tidak mempunyai pilihan yang lain, Mandrasi! Mandrasi! Kau harus menjadi istri Jarupi! Ah, jadi... Kau tidak mau keluar. Hai, Salahmu sendiri. Cepat berubah. Ya. Aku akan datang untuk mendobrak rumah batumu. Belum sampai Goh Rupa melompat ke depan, pada saat itulah Rakuti dan Mandrasi muncul hampir bersamaan. Mandrasi berjalan ketakutan di belakang Rakuti. <laughs> ah, bagus, bagus. Akhirnya kau keluar juga. Hah, tapi sayang sekali. Mengapa kau harus keluar bersama laki-laki itu? Hah? Nah, benar bukan. Laki-laki itu. Hah, lihat ke rupa. Laki-laki itulah yang berani melawan bapakmu. Dia berani menghadang jalanku ketika Mandasi sudah hampir kutangkap. Dia itulah orangnya. Hei, siapa namamu? Namaku Rakuti. Kau boleh pergi sekarang? Sayang sekali. Aku tidak bermaksud pergi. Jadi kau mencari mati? Kaulah yang mencari kesulitan. Kau minggir dulu, Pak. Biar orang ini kubereskan. Rupanya dia belum tahu siapa kau rupa. Ya, siapa bereskan dia anakku. Bereskan orang asing itu. Dan setelah itu, kita gendong bersama-sama madrasi ke rumah. Ah, cepat ke Eh, Hei, orang asing, bersiaplah. Kau akan segera tahu siapa kau rubah. Goh rupa segera menyerang. Rakuti berkelit ringan. Pertarungan sengit terjadi. Roh rupa terus memburu Rakuti dengan serangan-serangan gencar. Tapi Rakuti selalu dapat menepis ataupun menghindarkan diri dengan manis. Rakuti heran, beberapa kali dia dapat menyerangkan pukulan. Tapi nampaknya Goh rupa mempunyai daya tahan tubuh luar biasa. Akhirnya, Rakuti mengeluarkan tombak Atmayori. Ya, ya, ya, ya, ya. Yeah! Ayo Rakuti, pilih. Pilih mana dagingku. Pilih. Pilih mana dagingku yang paling empuk. Heh. Benar. Kerupa mempunyai aji kebal. Tombak Mayoniku ternyata tidak mempan. Tapi aku akan mencobanya lagi. Iya! Yeah! Ah, bagaimana Rakudi? Lebih baik kau menyerah. Kau tidak akan menang melawan Gohruba. Kau percaya? Aku dapat memata-matakan tombakmu itu seperti ranting-ranting kering. Eh, lihat saja nanti. <laughs> Ah, sekarang kau baru tahu siapa anakku. Kau orang asing. Seharusnya kau tidak boleh berbuat kurang ajar di sini. Sekarang kau kena batunya. Ah, kau rupa akan segera melumpuhkanmu. Ah. <laughs> Ah, ayo, ayo, tusuk lagi, tusuk lagi. Heh, apa yang kau tunggu? lihatlah, anakku masih berdiri tegak. Tombakmu itu ternyata tidak ada apa-apanya. Siapa ikhya senjatamu itu kau buang ke cemberan? ha. <laughs> Ah, teruskan Goropa. Teruskan pertarungan sehingga kau dapat melumpuhkan orang itu. Ah, puntir saja batang lehernya. Buat kakinya menjadi cacat. Ah, teruskan Goropa. Sementara aku akan mengurusi Mandrasi. Ayo, Mandaja. Tidak, tidak. Pergi. Ayo. Pergi ke Tua Bangka. Eh, pergi. pergi. Pergi kemana? Ayo, bocah manis. Tidak. Ayo. bukan gendong kau pulang ke rumahku. Tidak, tidak. Tolong, tolong. baru percaya bahwa Goh Rupa mempunyai aji kebal. Beberapa kali ujung tombaknya menghantam dada, perut ataupun pangkal lehernya, tapi ternyata tombak Patmayoni tidak mempan. Goh Rupa masih berdiri dengan tegak menantang. Sementara itu, Kijarupi sampai tertawa mengejek, melangkah perlahan-lahan menghampiri Mandrasi yang berdiri merapat ke dinding batu. Ah. <laughs> Ayolah Namali, eh, menyerah saja. Ah, aku hanya ingin membuatmu hidup bahagia. Ah, kau dibuat senang, kok malah menolak. Pergi, eh. pergi kau tua Aku jijik melihat tampangmu. Eh. Aku jijik mendengar suaramu. Pergi. <laughs> Jangan begitu, anak manis. Tua, tua begini kan calon suamimu. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Tolong, tolong. segera mengejar Mandrasi yang lari terpirit-pirit. Rakuti terkejut. Dia menjadi marah. Sementara itu, Koh Rupa masih berdiri menantang. Ah, ayo. Mengapa kau simpan kembali tombakmu? Aku tidak membutuhkannya lagi. Tombak seperti itu memang seharusnya kau campakkan di tepi jalan. Tak ada gunanya. Apalagi untuk melawan aku. Lihatlah, kulitku masih bersih. Tidak ada sedikit pun noda-noda. Pertarungan belum selesai, kau rupa. Hah, kalau begitu, aku akan segera menyelesaikannya. Bukan. Bukan kau yang akan menyelesaikan. Tapi aku. Awas, kau rupa. Barangkali malam ini aku terpaksa membunuh orang lagi. Rakuti mundur beberapa langkah. Wajahnya merah padam, tangannya gemetaran. Dia segera memasang kuda-kuda. Dan saat berikutnya, dia menggosok-gosokkan kakinya, lalu disusul kedua belah telapak tangannya. Diam-diam, Rakuti membaca mantra Aji segera geni di dalam hati. Siro Ratuning Geni Siro Angmasanilah Kuning Geni Jagat iro jagat geni Langit iro langit geni Segoro niro segoro geni hmm. Apa yang kau lakukan itu? Ah, aku tahu Aku tahu Rupanya kau sedang mengeluarkan ilmu andalanmu Bagus Bagus sekali Marilah kita lihat seperti apa ampuhnya ilmu yang kau miliki. rupa Berlututlah di hadapanku. Dan aku akan mengampuni kesalahanmu. Aku tidak pernah berlutut di depan orang, kecuali bapakku. Sebenarnya aku tidak ingin mencari keributan di desa Bucara ini. Aku hanya bermaksud singgah sebentar. Tapi rupanya kita memang harus terlibat dalam suatu pertarungan maut. Hei, pulanglah ke rumahmu, hei orang asing sebelum kau rupa membinasakanmu. Baiklah. Kalau memang itu kemauanmu, baiklah. Aku tidak akan pernah menyesali peristiwa malam ini. Bersiaplah, Goruba. Sebutlah nama-nama leluhurmu. Malam ini juga, kau akan binasa di tangan Rakunti. Jangan! dia. Ya. Oh, tadi ada di sini. Oh, kok tiba-tiba saja lenyap? Hmm, aku tahu. Ah, dia pasti bersembunyi di balik rumpun semak belukar itu. Ah, bagus, bagus. Akan kusarkap ya. Kijarubih melangkah perlahan-lahan mendekati rumpun semak pelukar. Dia berusaha untuk melangkah dengan hati-hati. Napasnya ditahan supaya jangan menimbulkan suara. Dia berhenti sejenak. Dia nampak ragu-ragu. tadi rumpun semak pelukar ini bergerak-gerak. Kok sekarang berhenti? Ah, Mas Madrasi. Ah, berani sekali kau mempermainkan orang tua. Nah, akan kutangkap kau sekarang. Ah, hebat, luar biasa pukulanmu. Tapi lihatlah, aku masih mampu menahannya. Lihat, aku masih dapat berdiri. Dan aku akan mengalahkanmu, hai orang asing. Gorupa masih mampu menahan pukulan Ajis Gorogeni. Luar biasa kekuatan orang ini. Tubuhnya bagaikan benteng karang. Apakah aku harus dikalahkan? Tidak. Tidak. Rakuti tidak boleh kalah. rupa harus mampus di tanganku. Baik. Aku akan mencobanya sekali lagi. Tubuh Koh Rupa terpental ke belakang. Demikian pula Rakuti. Dia pun ikut terjatuh menahan benturan. Tapi Rakuti segera bangkit kembali. Goh Rupa diam sesaat lamanya. Rakuti terkejut. Ternyata Goh Rupa masih hidup. Dan laki-laki tegap itu pun perlahan-lahan bangun, kemudian berdiri kembali. Ayo, pukul lagi. Aku masih berdiri. Ah, lihatlah, aku belum kalah. Aku belum kalah orang asing. Aku belum menyerah. Lihatlah, aku masih dapat berdiri dengan tegak. Hah, tidak ada seorang pun dapat membunuh kau rupa. Tidak juga kau orang asing. Ah, ayo, mana itu pukulanmu? Pukul aku. Pukul lagi sepuas-puasmu. Pilih mana bagian tubuhku yang paling lunak. Ah, Luar biasa. Dia masih dapat bertahan. Hmm. Apakah Aji Skoro Geni, ilmu yang menjadi andalanku akhirnya harus mendapat pemalu seperti ini? Oh, tidak. Aji Skoro Geni adalah segala-galanya bagiku. Aji Skoro Geni adalah lambang kekuatan Rakuti. Aji Skoro Geni adalah lambang kekuasaanku. Tidak. Goh rupa harus mati. Dia harus mati di tanganku dengan Ajis Gorogeni. Hmm. Akan kupukul lagi dia. Sekarang dia pasti binasa. Rakuti melompat mundur satu tindak dia sudah bersiap-siap mengirimkan pukulan Aji Sigara Geni berikutnya. Tapi pada saat itulah dia melihat tubuh Koh Rupa Limbung. Anak laki-laki Kijarupih itu berdiri dengan sempoyongan. Sudut bibirnya mengeluarkan darah. Demikian pula telinga dan matanya. Ayo, ayo pukul aku. Pukul lagi. Aku belum kalah. Aku... Aku belum menyerah. Ayo, pukul lagi. Pukul. Dua kali pukulan Aji Skoro Geni baru dapat menamatkan riwayat orang ini. Mampus kau sekarang kau rubah. Kalau saja bukan karena pukulan Aji Skoro Geni, barangkali kau masih akan berdiri dengan sombong Kau masih akan berkoar sampai ke ujung langit. Sayang sekali kau rupa. Mengapa kekuatanmu itu kau pergunakan mengabdi kepada orang tua yang tidak senonoh? Hmm. Rupi, Laki-laki tua yang tidak senonoh. Dia juga harus diberi pelajaran berharga. <laughs> Ayolah Mandrasi <laughs> Jangan kau campakkan keinginanku yang baik ini eh. Tua bangka tidak tahu diri Pergi Nyala kau Jarupi Banyak wanita cantikku kenal ha? Eh. Kau tahu Mandrasi eh. Berapa jumlah istriku sampai sekarang ini eh. Semua ada 17 orang dan nanti akan tambah satu orang lagi namanya Mandrasi Ra, iya, kau bukan manusia kau bukan manusia Kijarupi kau binatang kau hewan aku senang sekali melihat tingkah lakumu ini dok ah. tingkah lakumu semakin mempertinggi daya semangatku ayolah jangan berdiri tidak. Nanti aku keburu marah. Pergi kau setan tua. Awan, dekat. Pukul kau dengan batu ini. Ah. Galak sekali. Betina yang galak. Satu, dua, ku tangkap kau. Kurang aja, Lepaskan. Ah. Ah. Lepaskan aku. Lepaskan. Kica Rupi menyekap tubuh Mandrasi dari belakang sambil tertawa-tawa kegirangan. Mandrasi berontak. Wanita cantik itu ber berusaha untuk melepaskan diri. Kijarupi semakin mempererat tekapannya. Tapi mendadak, dia merasa rambutnya dicambak dari belakang. Kicarupi memutar kepalanya dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. Dia melihat Rakuti berdiri dengan tegap, sementara tangan kanannya masih menjambak rambutnya yang beruban. Mandrasi buru-buru pergi menjauh sambil merapikan pakaiannya yang kusut. Rakuti, kokah itu Rakuti? Tenang saja, Mandrasi. Binatang tua ini harus diberi pelajaran yang berharga. Ah, aduh, lepaskan rambutku. Nanti, nanti bodoh semua. Aduh, lepaskan. Sakit. Kau tahu Kijarubi. Aku akan menguliti kepalamu. Oh, jangan, jangan, jangan begitu. Jangan berbuat kejam. Lihatlah. Ah, aku mempunyai banyak uang. Ah, ah, lepaskan aku. Nanti kau kuberi sepuluh kepeng perak murni. Mana uangmu? Coba, aku mau lihat. Ah, ini, ini dia. aku tidak bohong. ini uangku banyak. Kau memang tidak bohong. Banyak juga uangmu. Nah, Lihat Kijarupi. Aku tidak doyan uangmu. Lebih baik kau makan sendiri uangmu ini. Apa yang kau lakukan ini? Uangku kau disuruh telan. Ah. Nanti, nanti bisa berhenti di kerongkonganku. Oh. <laughs> Karena kau selalu membangga-banggakan uangmu, maka sekalian kusuruh makan uangmu itu. Bagaimana rasanya? Enak? <laughs> Enak tidak uangmu itu? Uh, uh, tidak, uh, tidak enak. Tapi kalau uang itu uh, diberikan makanan, iya enak. Uh, aduh. Lepaskan rambutku. Aku, aku minta ampun. Mengapa kau tidak menyebut-nyebut kau rupa anak laki-lakimu itu? Mengapa kau tidak merintih-rintih minta tolong padanya? Oh, kau rupa. Iya, kau rupa. Di mana dia sekarang? Apa yang kau lakukan pada anakku? Hah? Anakmu sekarang sudah menjadi mayat Kejarupi. Apa? Apa katamu? Kuulangi sekali lagi. Oh. Anakmu sudah mampus. Oh. Kalau kau tidak percaya, kau boleh melihat bangkainya di sana. Di halaman rumah batu itu. Oh. Benarkah? Benarkah kerumpamaan bibit tanganmu? Oh. Aku, aku tidak percaya. Dia orang kuat. Kau tidak mungkin bisa membunuhnya. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Nah, pergilah. Lihatlah keadaan anakmu. Tangisilah kepergiannya, ratapilah kepergiannya. Itulah buah dari perbuatanmu. Perbuatan orang tua yang tidak tahu diri. Perbuatan orang tua yang tidak senonoh. Cepat pergi sana. Lihat anakmu. Oh, kau rupa. Benarkah kau sudah mati kau rupa? Benarkah kau dikalahkan orang ini? Kau rupa, kau rupa. Sekarang keadaan sudah benar-benar aman. Tak ada yang perlu ditakutkan lagi. rupa sudah mati. Jadi, kau benar-benar sudah membunuh orang kejam itu, Rakuti? Iya. Kalau aku tidak membunuhnya, dialah yang akan membunuh aku. Itulah hukum pertarungan. Itulah hukum dua orang pendekar yang sedang bertarung. Ah, Rakuti, terima kasih. Kali ini kau benar-benar telah menolongku. Ah, bukan, bukan hanya menolongku, tapi kau telah menolong keluargaku. Ah, terima kasih, Rakuti. Ayo, Mandrasi. Terima kasih. Kuantar kau pulang. Ah. Orang tuamu pasti sudah cemas menunggu kehadiranmu. Goropa, apa yang kau lakukan di situ, anakku? Goropa, mengapa kau tidur di situ? Oh, tidak, kau tidak mati. Pasti kau hanya tidur. Orang itu tidak mungkin dapat membunuhmu. Kau sakti, kau kuat. Selama ini kau telah berbakti kepada orang tuamu. Kau selalu melayani orang tuamu dengan baik, dengan penuh kesetiaan seorang anak. Oh, kau rupa, kau memang anak yang baik. Kau telah banyak berjasa kepada orang tuamu. Kau rupa, mengapa kau diam saja? ini, aku sedang bicara denganmu. Jawablah, jawablah rupa. Kau, kau tidak kalah bukan? Kau dapat memenangkan pertarungan bukan? Oh, rupa. Korupa, rupa. Mengapa jadi begini? Korupa, ah, Korupa. Kau, ah, mengapa kau diam saja berubah? Apakah benar kau sudah mati? Anakku, kurumba, anakku. tubuh Goh Rupa terbaring di atas semak belukar di depan rumah batu. Darah yang mulai kering meleleh di sudut-sudut mulutnya, di lubang hidungnya, dan di matanya. Akhirnya Kijarupih menyadari bahwa anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Ah. Korupa, Korupa anakku. Akhirnya kau jadi korban perbuatanku. Ah, Garupa. Maafkan aku, Garupa. Selama ini, aku selalu menuntutmu. Aku selalu memojokkanmu. Ternyata itu sikap yang tidak benar. Aku hanya mau menang sendiri. Memang Aku berhasil menjadi orang kaya. Tapi apa artinya menjadi orang kaya? Kalau harus kehilangan anak, aku menyesal sekali. Kau rupa, maafkanlah aku. Maafkanlah bapakmu yang tak tahu diri ini. <laughs> Garupa! Kau telah menjadi korban. Korban orang tuaku sendiri. Mudah-mudahan pintu nirwana terbuka untuk rohmu Garupa. Ayo Garupa. Ayo tidak pulang. Pagi harinya, desa Kucara menjadi keger. Tapi rata-rata warga desa senang mendengar kematian Koh Rupa. Ki Jarupih menyuruh beberapa orang warga desa dengan upah yang tinggi agar menguburkan jenazah anaknya di belakang rumah. Mendadak pagi hari berikutnya, kembali desa Kucara geger. Nyai Jarupih menjerit-jerit, orang-orang berdatangan, dan mereka melihat tubuh Ki Jarupih tergantung-gantung di dahan pohon di belakang rumah tinggalnya. Begitulah nasib seorang saudagar kedala yang kaya raya di desa Kucara. Dia telah mati dengan hina, mati dengan nista karena perbuatannya yang kotor dan tidak senonoh. sama sekali tidak kuduga. akhirnya sudah Robi mati dengan begitu nista. Ah, iya. Itu sudah nasibnya, Ki. Dia telah mengambil buah dari perbuatan-perbuatannya. Iya, Nyai. Oh, sayang sekali. Aku jadi terkenang masa-masa yang lalu. Darobi itu dengan sadana sudah seperti saudara kandung. Kami bersahabat sejak kecil. Ya, sayang sekali. Aku tidak sampai hati melihat caranya orang itu mati. Iya, ayah. Istrinya sendiri yang menemukan mayatnya tergantung-gantung di dahan pohon, ayah. Iya, itulah orang kalau pinter keplinger, Pinter itu bagus. Ya, tapi kalau menjadi keplinger ya akhirnya bisa merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain. Ah, Rakuti, mengapa kau diam saja? Kibuyut, sepertinya tak ada lagi yang perlu saya bicarakan. Ah, kali ini kau benar-benar telah menyelamatkan keluarga kami, Rakuti. Sekarang aku percaya kepadamu. Pandrasi? Iya, Ayah. Kau juga harus mengucapkan terima kasih kepada Rakuti. Dia sudah berkali-kali mengucapkannya, Kisadana. Saya percaya Mandrasi gadis yang baik. Dia anak satu-satunya Rakuti. Dia aku beri nama Mandrasi, bukan tidak ada sebabnya. Dulu kami selalu merasakan hal-hal yang tidak enak, tidak nikmat. Kami selalu merasa kesepian. Panen seringkali gagal. Pada saat dia lahir, kebetulan dia perempuan. Ya, maka aku namakan saja Mandrasi. Mandrasi artinya nikmat. Kami mengharapkan dengan kelahiran anak ini keluarga kami bisa merasakan hal-hal yang enak, yang nikmat. Ya, begitulah harapan kami, Rakuti. Mudah-mudahan saja harapan kibuyut Sadana dan keluarga terkabul. Oh, ayo Rakuti, diminum airnya, nanti dingin. Dan itu makanannya dicicipi. <laughs> Iya. Ah, silakan Rakuti. Terima kasih Mantrasi. Syukurlah. Persoalan Kijarupi sudah selesai. Sekarang tidak ada lagi yang mengancam keluarga kita. Mandrase bisa hidup bebas sesuai dengan keinginannya. Yang penting dia bisa memilih sendiri calon suaminya, Ki. Bukankah lebih baik begitu? Iya. Kalau anak senang, orang tua ikut senang. Anak susah, Tentu saja orang tua ikut merasakan kesusahannya. Iya. Maaf Ki Buyut, Nyai Buyut. Karena persoalan ini sudah selesai. Malam ini juga saya mohon diri. Saya harus meneruskan kerjaan. Oh, loh, loh, loh. Sebenarnya kok ini tidak kemana, Rakuti? Mengapa harus buru-buru, Rakuti? Tinggal saja lagi barang beberapa hari di rumah kami. Iya, iya Rakuti. Jangan boro-boro. Saya mempunyai urusan penting yang harus saya selesaikan, kibuyut. Buyut. Ah, Rakuti ingin pergi ke lereng atas sana, Ayah. Apa? Ke lereng sana? Maaf, Ki Buyut. Kalau kibuyut tidak keberatan, saya ingin bertanya sedikit. Eh, silakan. Silahkan Rakuti. Kalau memang aku bisa menjawabnya, aku pasti akan menjawab. Iya. Yeah. Saya ingin bertemu dengan seorang pendekar ternama yang bernama Arya Kamandanu. Dapatkah Ki Buyut memberikan penjelasan soal Arya Kamandanu? Di mana sekarang ini? Kira-kira aku bisa menemuinya. Arya Kamandanu? Iya. Yeah. Oh, aneh sekali kau ini Rakuti. Kalau tidak salah, Arya Kamandanu itu salah seorang panglima perang kerajaan Majapahit. Tapi itu sudah lama sekali, Ki. Konon kabarnya beliau sudah mengundurkan diri. Iya, benar, Nyai. Aku juga sudah mendengar berita itu. Beliau sudah mengundurkan diri. Ah, tapi di mana ya? Ah, sayang sekali Rakuti. Barangkali aku terpaksa mengecewakanmu. Tapi aku sendiri benar-benar tidak tahu di mana pendekar ternama itu sekarang berada. Tidak apa, Ki Buyut. Kalau begitu biarlah saya cari sendiri. <laughs> saya ingin melihat-lihat suasana di lereng atas sana, Ki Buyut. Ah, Gunung Arjuna ini banyak mempunyai lereng. Lereng mana yang kau maksudkan, Rakuti? Uh, yang di sebelah sana itu, Biung. Lereng yang sangat tinggi dan terjal itu. Katanya Rakuti ingin pergi ke sana. Uh, iya, aku tahu. Tapi apa yang bisa kau peroleh di sana, Rakuti? Tempat itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada manusia yang berani merambah daerah itu. Ya, paling-paling kau hanya akan bertemu dengan tonjolan-tonjolan batu padas. Dan sekali waktu justru kau bisa bertemu dengan gulungan-gulungan kabut yang tebal. Lebih baik kau urungkan niatmu, Rakuti. Tempat itu berbahaya sekali. Aku juga sudah memperingatkannya. Tapi nampaknya Rakuti tetap ingin pergi ke sana, Biung. Terima kasih, Kibuyut. Terima kasih atas penjelasan Kibuyut. Sekarang saya mohon diri. Malam itu juga, Rakuti meninggalkan rumah kediaman Ki Buyut Sadana. Nyai puyut Sadana memberinya bekal makanan ala kadarnya. Rakuti melangkah dengan pasti. Tiba-tiba Mandrasi berlari memburunya, dan mereka berdiri berhadap-hadapan dalam keremangan cahaya bulan. Ki Buyut Sadana dan istrinya mengawasi dari ruangan pendopo. Rakuti. Iya. Rakuti, kau benar-benar akan pergi. Aku harus pergi, Mandrasi. Kau tahu bukan? Bahwa aku hidup untuk cita cita tapi kau akan kembali lagi, bukan? Aku tidak berjanji, Mendrasi. Tapi kalau ada kesempatan, aku ingin singgah di rumah lagi. Seharusnya kau tidak pergi, Rakuti. Mengapa kau tidak tinggal bersama kami selamanya? Jangan pergi, Rakuti. Tinggallah bersama kami. Kau, kau sudah menolong keluarga kami. Aku Aku tentu akan merasa kesepian Jika kau pergi Mandrasi Jangan membuat langkah-langkahku menjadi berat Aku harus pergi Aku ingin tahu ada apa di lereng atas sana Mungkin aku akan bertemu dengan seseorang Atau bertemu dengan apa saja Dan mungkin pertemuan itu akan berguna bagi cita-citaku Sudahlah Mantrasi. Susutlah tangismu. Kau sudah bebas sekarang. Kijarupi tidak akan berani mengganggumu lagi. Kau bebas memilih calon suami. Selamat jalan, Dakuti. Selamat jalan. menjamah dagu mandrasi. Gadis cantik itu melengos, wajahnya menjadi merah karena malu. Sambil mengusap air matanya, dia berlari menemui dua orang tuanya di ruangan pendopo. Sementara itu Rakuti kembali mengayunkan langkah. Bayangan tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon rindang. Sekarang Rakuti mulai menanjak lereng. Dia tidak lagi bisa berjalan dengan leluasa. Dia harus berhati-hati. Kanan kirinya menganga jurang yang sangat dalam. Udara menjadi semakin dingin. Kabut tipis melayang-layang di atas permukaan tanah. Hmm. Aku baru menapak di lereng yang pertama. Masih ada beberapa lereng yang harus kulewati. Tinggi sekali lereng yang satu itu. Tinggi dan terjal. Bentuknya sangat aneh. Bentuknya mengundang perhatianku. Arya Kamandanu. Apakah pendekar itu sekarang masih hidup? Bisakah aku menemuinya? Arya Kamandano. Kalau saja aku bertemu dengan Arya Kamandano, itu merupakan karunia yang sangat besar. Aku bisa belajar banyak dari pendekar itu. Aku akan menimba ilmu darinya. Aku akan berlutut dan belajar kepadanya. Arya Kamandano. Di mana harus kutemukan pendekar ternama itu? Rakuti merapatkan pakaiannya. Angin dingin memukul wajahnya. Kemudian dia berjalan lagi. Dia berjalan perlahan-lahan mendaki lereng Gunung Arjuna. Hampir semalaman Rakuti berjalan tanpa istirahat. Menjelang pagi hari, Rakuti mulai menapak di lereng yang ketiga. Fajar segera menyingsing. Cahaya matahari menyembul dari balik daun-daun pohon. Kabut semakin menipis. Tiba-tiba Rakuti melihat seorang anak gembala duduk di atas bongkah batu padas. Rakuti segera menghampiri anak gembala itu. Sekitar 20 ekor kambing nampak sedang merumput di tengah lapangan. Kau sendirian saja di tempat ini? Oh, Tuan, Iya tuan, saya sendirian saja. Berani sekali kau. Saya sudah biasa tuan. Saya seringkali mengembalakan kambing-kambing saya di daerah ini tuan. Kadang-kadang saya tinggal di sini sampai dua atau tiga hari lamanya. Baru kembali ke rumah tuan. Di mana rumahmu? Di sana tuan, di desa Kucara. Hmm. Kau anak desa Kucara rupanya. Kau tidak pernah naik ke atas lereng sana? Apa tuan? Kau tidak pernah naik ke atas lereng sana. Itu lereng yang sangat tinggi itu. Untuk apa saya naik ke atas lereng sana, Tuan? Tidak. Saya tidak pernah naik-naik sampai ke atas. Saya biasanya hanya di sini saja, Tuan. Di sini banyak sekali rumput dan tanaman-tanaman segar. Kau tahu ada apa di atas sana? Maksudku di atas lereng itu. Saya tidak tahu, Tuan. Saya tidak pernah ke sana. Hmm. Apakah selama kau mengembalakan kambing-kambingmu di sini, tidak pernah mengalami bahaya? Hmm, pernah juga, Tuan. Ada beberapa ekor kambing, uh, kambing saya, Tuan, yang dimangsa binatang buas. Iya? Di daerah ini masih sering kali berkeliaran harimau-harimau tutul. Mereka sering sekali kelaparan dan mencuri kambing-kambing saya. Kau tidak takut? Tidak, Tuan. Saya sudah biasa lagi pula, harimau itu tidak mengganggu manusia. Mereka hanya menyenangi daging-daging kambing. Heh, lihatlah. Lihat kambingmu itu. Dia lari ke sebelah sana. Hah? Biar saja, Tuan. Nanti dia akan kembali lagi. Hah, lihatlah. Dia terus lari ke sebelah sana. Nanti kambingmu hilang. Mengapa kau tidak mengambilnya? Biarlah, Tuan. Ah, saya... Saya sudah biasa kehilangan kambing saya. Biar saja. Kau ini aneh sekali. Kau susah payah menggembalakan kambing-kambingmu. Tapi, begitu ada kambingmu yang lari, kau diam saja. Lihatlah, dia terus lari ke sana. Kalau semua kambingmu berlari, apakah kau juga akan tinggal diam? Kau ini bodoh sekali. Kau harus mengambil kambingmu itu. Sayang. Sayang kalau dia harus hilang. Biar, Tuan. Saya saya tidak pernah naik ke atas lagi. Saya biasanya hanya di sini. Kalau begitu biarlah. Aku yang akan mengambilnya. Kau tunggu di sini. Uh, jangan tuan. Jangan. Berbahaya. Biarlah. Uh, uh, saya tidak apa-apa. Biar kambing itu hilang. Kalau kau menjadi seorang gembala yang baik, kau harus menjaga kambing-kambingmu. Jangan biarkan mereka hilang sekalipun hanya seekor. Hah, sudahlah. Kau tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali menggendong kambingmu yang nakal itu. Rakuti segera melompat ke arah seekor kambing yang terus berlari menanjak lereng. Anak gembala itu diam termangu-mangu. Matanya terus mengawasi Rakuti yang berlari-lari menanjak lereng. Hmm, siapa orang itu ya? Aneh sekali kelakuannya. Tapi nampaknya dia mempunyai keberanian yang luar biasa. Kasihan kalau dia sampai diserang kabut, dia tidak akan bisa kembali lagi. Rupanya dia belum tahu daerah ini. Rakuti terus berlari menanjak, semakin lama semakin tinggi. Sementara kambing nakal itu pun berlari di sela-sela rumpun pelukar. Mereka berkejaran di atas lereng Gunung Arjuna. Hmm. Di mana binatang itu? Tadi kulihat dia berlari-lari di sini. Tapi tiba-tiba dia lenyap. Aneh sekali suasana di tempat ini. Ada sesuatu yang terasa aneh. Suasananya. Suasananya lain. Hmm, ya. Yeah. Pohon-pohon itu sepertinya layu. Tak ada yang segar. Ada apa ini? Sepertinya udara di sekitar tempat ini agak panas. Hmm, pasti. Pasti daerah ini menyebabkan Nah, itu dia. Kambing nakal itu terus berlari ke atas. Kembali Rakuti berlari menaiki lereng. Sekali waktu dia hampir saja terjatuh karena kakinya tersangkut akar-akar pohon. Ah, di mana kambing sial itu? Kurang ajar. Aku dibawanya sampai kemari. Hmm. Tadi kulihat dia melompat-lompat di bawah pohon ini. Sekarang mana dia? Kok tiba-tiba saja lenyap? Hmm. Aku sudah berada di atas lereng. Menurut orang-orang desa Kucara, tak ada yang berani merambah daerah ini. Ada apa sebenarnya? Hah? Aku tersentak Mendadak dia melihat sebuah bayangan melintas di balik pohon-pohon liar. Bayangan itu berlari ke atas. Hei, tunggu! Tunggu! Jangan lari! makhluk apa yang baru saja kulihat tadi? Sepertinya seorang bocah. Tapi aku tidak begitu yakin. Dia berlari kencang sekali. Seperti seekor anak kijang. Apa dia manusia? Atau jenis hewan yang belum pernah aku kenal? Aneh sekali. Daerah ini memang aneh. Mungkin karena keanehannya itulah membuat orang-orang tidak berani merambah daerah ini. Tempat ini sangat berliku-liku. Mudah sekali untuk menyelinap dan bersembunyi. Aku yakin makhluk itu bersembunyi di sekitar tempat ini. Mungkin dia mempunyai sarang. Mungkin dia mempunyai tempat persembunyian yang susah dilacak. Baik aku akan menangkap makhluk itu. Kalau memang dia manusia, aku bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Nah, itu dia. Hei! Berhenti! Tunggu! Tunggu! Sakti langsung melompat begitu melihat sosok tubuh menyelinap di sela-sela pohon liar. Mereka pun segera berkejaran. Beberapa kali Rakuti hampir jatuh karena kakinya tersangkut akar-akar pohon. Dia menyumpah-nyumpah sambil terus bangun dan kembali mengejar. Kurang ajar. Dia menghilang lagi. Dia pandai sekali menyusup seperti seekor tikus. Pasti. Pasti dia sudah mengenal daerah ini. Rakuti terkejut ketika dia menoleh ke samping. Matanya menangkap sosok tubuh seorang bocah yang berdiri di atas sebongkah batu. Benar, dia memang seorang bocah. Usianya sekitar enam tahun. Dia berdiri membelakangi Rakuti. Rakuti heran. Bocah itu hanya mengenakan selembar cawat yang terbuat dari kulit-kulit pohon. Dan punggungnya, punggungnya penuh noda-noda hitam seperti sisik seekor ular. Oh, Aneh sekali. Ada seorang bocah aneh berkeliaran di tempat ini. Siapa dia? Dan mengapa? Mengapa punggungnya penuh noda-noda hitam? Apakah dia manusia setengah siluman? Hmm. Daerah ini semakin penuh keajaiban, penuh keanehan. Suasana alamnya dan sekarang seorang bocah dengan punggung penuh noda-noda hitam. Hmm. Apa yang dilakukan bocah itu? Mengapa dia diam saja? Hmm. Dia masih diam saja. Apa yang sedang dilakukannya? Hah. Siapa kau ini? Apa yang kau lakukan di situ? Kau tentu sudah kenal daerah ini. Kau sudah lama menghuni tempat ini? Kurang ajar. Dia diam saja. Dia menganggap kata-kataku seperti angin lalu. Mengapa kau berlari-lari? Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Aku hanya ingin sedikit bertanya kepadamu. Mungkin kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau penghuni lereng Gunung Arjuna ini? Apakah kau tinggal di sini sendirian? Mungkin bocah ini bisu. Tidak bisa berkata-kata. Hmm. Dia masih diam saja. Aku bermaksud kembali melangkah beberapa tindak. Tapi mendadak dia melihat bocah aneh itu membalikan punggungnya perlahan-lahan. Rakuti tersentak. Hampir saja dia melompat mundur. Sekarang dia dapat melihat dengan jelas sosok tubuh seorang bocah yang berdiri tegak di hadapannya. Rakuti terengganga keheranan. Bukan hanya punggungnya, tapi sekujur tubuh bocah itu penuh totol-totol hitam, persis seperti sisik ular. Wajahnya, lehernya, tangannya, bagian dada serta perutnya penuh totol-totol hitam. Untuk sesaat lamanya Rakuti tidak dapat berkata apa-apa. Dia hanya melihat bocah aneh itu yang masih berdiri di atas sebongkah batu. Oh, ah, ya jagat Dewa Batara. Makhluk apakah yang sedang berdiri di hadapanku sekarang ini? Benarkah dia seorang anak manusia? Mengapa kulitnya bisa begitu? Seluruh tubuhnya penuh totol-totol hitam. Seperti sisik seekor ular naga. Ah, mengerikan sekali. Alam memang penuh keajaiban. Kalau saja bocah ini tiba-tiba saja muncul di kota Raja Majapahit, dia bisa membuat geger. Siapa kau ini, nak? Siapakah orang tuamu? Percayalah, aku tidak bermaksud buruk kepadamu. Kau tidak usah takut. Aku datang kemari tidak untuk bermusuhan dengan siapa-siapa. Maukah kau menjadi penunjuk jalanku? Lihatlah, aku ingin pergi ke sana ke atas lereng sana. Kau tahu jalan yang terdekat. Kau pasti sudah kenal baik di daerah ini. Bocah bersisik ular itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Rakuti. Rakuti seperti sedang berhadapan dengan makhluk setengah siluman. Kemudian dia mulai bertanya lagi dengan hati-hati. Dengarlah, nak. Aku ingin bersahabat denganmu. Kau mau menjadi temanku? Kau tinggal bersama siapa di sini? Apakah kau mempunyai orang tua? Bocah bersisik ular itu tetap diam saja. Mendadak dia memberikan isyarat agar Rakuti mengikutinya. Rakuti segera melompat dan berjalan di belakang bocah bersisik ular. Bocah itu berjalan dengan lincah. Kadangkala tubuhnya melenting di atas sebongkah batu. Rakuti heran melihat kesigapannya, ketangkasannya. Bocah itu mampu berjalan dengan ringan tanpa kesulitan. Justru Rakuti yang seringkali hampir terpeleset jatuh. Mendadak bocah bersisik ular itu berhenti. Nak, kau mau membawaku kemana? Aku tahu, kau pasti ingin menunjukkan sesuatu kepadaku. Bocah itu mengacungkan jari telunjuknya dia menunjuk ke arah semak belukar yang rimbun. Rakuti segera melihat ada seekor kambing terjebak di sela-sela rumpun belukar yang banyak durinya. Rakuti tersenyum, sementara bocah itu melengos ke samping. Oh, terima kasih. Rupanya kau ingin memberitahu aku tentang kambing yang nakal itu. Terima kasih, nak. Rakuti segera melangkah ke arah rimbunan semak belukar. Dia melangkah dengan hati-hati. Kambing itu tergolek di sela-sela semak belukar. Kedua belah kakinya tersangkut akar-akar pohon. Hmm, itulah upahnya kambing nakal. Salahmu sendiri. Mengapa kau lari ke tempat ini? Kambing yang nakal memang pantas mendapat hukuman. Seharusnya kau merumput bersama teman-temanmu di sana. Mengapa kau nakal sendiri, ha? Sekarang begini kejadiannya. Rasakan. Kapok tidak? Kau mau kapok tidak? Sekali lagi kau berani berlari-lari meninggalkan teman-temanmu. Kau akan dimangsa binatang buas di hutan. Rakuti mengurai akar-akar pohon yang membelit kaki kambing itu. Kemudian dia melepaskan binatang itu. Dan dia terkejut. Bocah bersisik ular sudah tidak ada di sana. Rakuti buru-buru melompat dia segera melupakan kambing dan kembali mencari bocah aneh. Rakuti terus berlari-lari mencari bocah bersisik ular. Dia yakin bocah itu menyimpan rahasia, entah rahasia tentang apa. Suatu ketika Rakuti melihat bayangan bocah itu melintas di balik pohon-pohon liar. Bocah itu terus naik ke atas lereng. Hei, berhenti! Tunggu! Aku tidak bermaksud jahat kepadamu, nak! Tunggu! Berhenti! Mengapa kau berlari-lari lagi? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mempunyai niat jahat kepadamu? Jangan takut. Aku hanya menginginkan seorang teman. Kau mau bukan menjadi temanku? Bocah bersisik ular itu lagi-lagi tidak menjawab pertanyaan Rakuti. Dia hanya berdiri seolah-olah tidak peduli. Sekali waktu matanya menatap liar ke arah Rakuti. Rakuti menjadi semakin penasaran. Kau tidak usah takut kepada aku, nak. Dan kau tidak perlu merasakan apa-apa. Aku datang dengan salam persahabatan. Aku akan senang sekali jika kau mau menjadi penunjuk jalan. Ayo, nak. Antarkan aku. Aku ingin pergi ke sana. Ke atas lereng itu. Kau mau bukan menjadi penunjuk jalanku? Kau jangan mengikuti aku lagi. Kutu terkejut setengah mati. Ternyata bocah bersisik ular itu mampu berkata-kata. Selanjutnya Rakuti menjadi girang. Ia ingin mengorek keterangan dari mulut bocah aneh itu. Tapi pada saat ia menghampirinya, bocah itu sudah kembali berlari-lari. Hei, mau kemana kau? Tunggu, jangan lari! Kurang ajar. Aku telah dipermainkan. Aku harus dapat menangkap bocah siluman itu. Akan kuringkus dia. di atas lereng. Bocah bersisik ular terus menanjak tinggi. Rakuti dengan terengah-engah berusaha mengikutinya. Sekarang Rakuti sudah berada di atas lereng yang kedua. Bocah itu telah lenyap kembali. Kurang ajar. Bocah siluman itu lenyap kembali. Dia benar-benar telah mempermainkan aku. Kurang ajar. Suasana di sini semakin aneh. Aku melihat ada keganjilan di mana-mana. Pohon-pohon itu layu dan sebagian kering. Aku merasakan getaran-getaran aneh mengalir dari depan. Aku juga merasakan ada hawa panas mengalir dari arah depan. Aneh sekali. Di atas alam pegunungan seperti ini, mengapa udara begini hangat? Ah, hatiku semakin penasaran. Aku harus segera tahu. Aku harus segera dapat menyingkapkan rahasia keganjilan ini. Rakuti baru saja akan beranjak pergi. Tiba-tiba matanya menatap sesuatu di kejauhan, sesuatu yang berwarna hitam. Goa. Ya. Aku seperti melihat sebuah goa di depan sana. Mungkin bocah siluman itu bersembunyi di sana. Awas kau. Kalau sampai aku berhasil menangkapmu, kau harus memberi keterangan kepadaku. Dan Rakuti perlahan-lahan melangkah menuju ke sebuah mulut goa. ini sepertinya tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Cendawan hutan tumbuh liar di sana-sini. Ah, semak belukar hampir menutupi dinding-dinding gua. Tapi semuanya kering. Semuanya layu. Dan hawa panas itu mengalir semakin kuat dari dalam gua ini. Hmm. Aneh sekali tempat ini. Aku merasakan getaran-getaran yang aneh dan getaran-getaran itu mengalir dari dalam sana. Baik, baiklah. Aku akan memeriksa ruangan gua ini. Kembali Rakuti melangkah perlahan-lahan. Hatinya berdebar-debar. Dia melangkah dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, ah, ah, apa itu? Sepertinya Sepertinya ada cahaya berwarna biru. Cahaya apa itu? Ali Rakuti melangkah ke dalam. Semakin lama dia semakin jauh dari mulut goa. Dan cahaya biru itu semakin memancar dengan kuat. Rakuti merasakan tubuhnya tersiram hawa panas. Akhirnya Rakuti dapat melihat dengan jelas sumbernya cahaya biru itu. Dia berhenti tertegun. Dia berdiri dengan termangu-mangu matanya tidak lepas menatap sebuah pedang yang menancap di dinding goa. Pedang itu menancap dengan dalam, sehingga tinggal gagangnya saja yang nampak dari luar. Hmm, benda inilah yang memancarkan cahaya kebiru-biruan. Rupanya sebuah pedang. Sebuah pedang yang ukurannya cukup besar. Oh, pedang siapa ini? dan mengapa dia menancap pada dinding gua ini? Siapa yang melakukannya? Hmm. Siapapun yang melakukannya, orang itu pastilah bukan manusia sembarangan. Hmm, aku yakin pedang ini adalah pedang yang ampuh. Mungkin seseorang telah sengaja menyembunyikannya di ruangan gua ini. Hmm. Baik, baiklah. Akan kuambil pedang ini. Akan kucabut pedang ini. Sekarang jaraknya dengan gagang pedang tinggal sedepa lagi. Rakuti nampak ragu-ragu sesaat lamanya. Hatinya berdebar-debar dan tubuhnya merasakan getaran aneh. Getaran yang kuat memancar dari gagang pedang. Tiba-tiba tangan Rakuti bergerak. Sebentar kemudian tangannya sudah mencengkram gagang pedang. Rakuti terkejut. Gagang pedang seperti menghisap tenaganya. <laughs> Ada apa ini? Aduh, oh, kurang ajar. Gagang pedang itu, benda itu seperti menghisap tenagaku. Hampir saja, hampir saja aku terperangkap. Untung aku masih bisa melepaskan diri. Tubuhku menjadi lemah sekali. Pedang itu... Pedang itu seperti menghisap tenagaku. Menghisap dengan kuat sekali. Oh, oh. Pedang apa ini? Senjata milik siapa ini? Hmm. Benda ini seperti mempunyai nyawa. Dia seperti barang yang hidup. Sayang sekali. Sayang sekali aku tidak bisa mengambilnya. Dan kukira tak ada seorang pun mampu mengambil senjata ini. Tidak akan ada yang bisa mencabut senjata ini. Kecuali pemiliknya sendiri. Tapi, milik siapa pedang ini? Pasti. Orang yang memiliki pedang ini pasti mempunyai kesaktian yang luar biasa. Andai kata... Andai kata aku dapat bertemu dengan orang yang memiliki pedang ajaib ini. Oh, cahaya itu... Cahaya itu berubah sekarang. Oh, warnanya mulai berubah. Cahaya biru itu mulai disaput warna merah. Ya, warna merah mulai bermunculan. Memang benar apa yang dilihat Rakuti warna biru perlahan-lahan mulai pudar dan sebagai gantinya adalah warna merah. Gagang pedang itu pun memancarkan warna kemerah-merahan dan warna itu menyebar ke seluruh ruangan goa. Rakuti menjadi takut, dia gemetar, dan akhirnya Rakuti buru-buru meninggalkan ruangan goa. Sayang sekali. Seharusnya aku dapat memiliki pedang itu. Tapi aku... Aku tidak mau mempertaruhkan nyawaku. Jelas. Pedang itu mempunyai kekuatan gaib yang dahsyat. Kalau aku nekat mencabutnya, aku sendiri yang akan binasa. Hah, masa bodoh dengan pedang itu. Sekalipun dia sakti, benda yang hebat, tapi kalau dia akan mencelakakan diriku, apa gunanya? Ya, lebih baik aku segera melupakannya. Ya, aku segera melupakannya. Biarlah pedang itu tetap menancap pada dinding goa. Biarlah dia tetap bersembunyi bersama rahasianya. Aku tidak ingin mati konyol di tempat ini. Ah. Barangkali sebaiknya aku segera kembali ke Ganding. Aku sudah terlalu lama meninggalkan desa kelahiranku. Aku ingin segera bertemu dengan ibuku. Aku juga ingin segera bertemu dengan Rasemi. Aku ingin tahu seperti apa perkembangan sahabatku itu sekarang. Ya, lebih baik aku segera turun. Tak ada gunanya aku berlama-lama di tempat ini. Lereng Gunung Arjuna. Tak ada apa-apanya di sini. Hanya keajaiban-keajaiban alam yang bisa kutemui. Apa manfaat semua ini? Hanya impian-impian kosong. Rakuti sudah memutuskan untuk kembali turun ke lereng gunung. Tapi pada saat itulah, dia melihat bocah bersisik ular duduk di atas bongkah batu tak jauh dari mulut goa. Rakuti segera menghampirinya dan bocah itu diam saja. Dia sama sekali tidak bergerak. Dia hanya menatap Rakuti yang perlahan-lahan menghampirinya. Hei, kau muncul lagi rupanya. Kau menitip aku ya? Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak segera pulang ke sarangmu? Bocah bersisik ular diam seribu bahasa. Rakuti menjadi kesal. Kalau kau bisa berkata-kata, di mana suaramu? Kalau kau mempunyai lidah untuk bicara, mengapa kau diam saja? Apakah seperti itu caramu bersopan santun kepada orang lain? Bicara. Ayo, bicaralah. Jangan hanya diam seperti anak siluman kau ini manusia atau bukan? Anak demit. Kau pasti anak demit. Tentu saja kau tidak senang bicara dengan orang. Mestinya kau hidup di atas pohon-pohon besar. Mestinya kau hidup di dasar-dasar jurang yang gelap. Atau di dasar-dasar sungai yang dalam. Hmm. Begitu ya? Kau pikir aku takut? Dengar. Buka telingamu lebar-lebar. Kalau kau masih juga tidak mau bicara, aku akan memaksamu. Anak siluman, kubunuh kau. Kubunuh kau. Ya! Ya! Rakuti menyergap dengan garang. Bocah bersisik ular itu melentingkan tubuhnya ke atas. Dan Rakuti menjadi kecewa karena serangannya gagal. Rakuti membalikkan tubuhnya dan kembali menyerang. Kali ini pun serangannya menerpa ruangan kosong. Hakuti menjadi sangat penasaran. Ia kembali menyerang dan menyerang. Serangan itu datang bertubi-tubi. Suatu saat dia berhasil menghantam punggung bocah bersisi ular. Bocah itu terpelanting jatuh. Tapi mendadak dia bangun kembali dan berdiri tegak. biasa. Bocah ini ternyata bukan bocah sembarangan. Aku telah berhasil memukul punggungnya. Tapi tanganku seperti menghantam semuka batu batas. Tubuh makhluk ini keras sekali. Dan tenaganya juga besar sekali. Siapa anak ini sebenarnya? Bagus. Jadi kau menantangku berkelahi. Bagus. Mari. Marilah kita mengadu ilmu. Kalau ayahku tahu, dia akan marah. Hei, tunggu! Jangan lari! Jangan lari! Bocah bersisik ular itu kembali berlari. Rakuti mengejar dengan hati penasaran, penasaran dan kesal. Bocah itu terus berlari ke atas lereng. Kali ini dia berlari tanpa menengok-nengok lagi. Mereka berkejaran sesaat lamanya. Tidak terasa, malam mulai turun. Anak demit, benar-benar anak siluman. Dia lenyap lagi. Aku telah menjadi bahan permainan. Benar-benar lelucon yang tidak lucu. Apa yang bisa kuperoleh dari semua ini? Oh, seharusnya aku mengikuti perkataan Kibuyut Sadana. Memang tak ada apa-apanya di tempat ini. Aku hanya bertemu dengan keganjilan-keganjilan yang tidak banyak artinya. Untuk apa semua ini? Kalau aku kembali ke desa Ganding, aku sudah bisa bertemu dengan ibuku. Atau aku bisa pergi ke Pajarakan dan berbincang-bincang dengan resmi. Banyak hal-hal yang bisa kuperbuat. Hal-hal yang bermanfaat. Tidak seperti sekarang ini. Oh, kemana perginya bocah siluman itu? Kalau tidak salah, kalau tidak salah dia lari ke arah sana. Hei, Aku seperti melihat ada asap mengepul di kejauhan. Hmm, sepertinya ada cahaya api. Cahaya api kemerah-merahan. Mungkin, mungkin ada manusia tinggal di sana. Kuti terus merangkak mendaki lereng yang terjal. Dan kali ini dia sudah menapak di lereng ketiga. Malam benar-benar telah turun dan hari menjadi gelap. Sekali waktu kabut bergulung-gulung turun dan Rakuti mengkikil kedinginan. Dia terpaksa berhenti sejenak sampai kabut dingin itu lewat. Dan selanjutnya dia kembali berjalan Akhirnya Rakuti melihat sebuah pondok kayu. Pondok kayu itu berdiri kokoh di ceruk sebuah tebing. Hmm, benar bukan? Ah, aku berhasil menemukan sebuah pondok kayu. Ada cahaya kemerah-merahan di pondok itu. Pasti ada penghuninya. Kibuit Sadana pasti tidak akan percaya kalau kuceritakan pengalamanku ini. Hmm. Siapa penghuni pondok kayu itu? Baiklah, mudah-mudahan aku tidak sedang bertamu ke rumah siluman jahat. Dan Rakuti kembali melangkah menghampiri pondok kayu. Bintang-bintang mulai bermunculan di atas langit. Rakuti seperti sedang berjalan di alun-alun kerajaan gaib. Ternyata cahaya kemerah-merahan itu berasal dari api unggun di depan pondok. Rakuti berhenti sambil mengawasi seorang laki-laki setengah tua yang duduk bersila di emperan pondok. Sementara seorang bocah duduk di pangkuannya. Rakuti tersenyum. Ternyata bocah itu adalah bocah aneh yang ditemunya di lereng bawah. Bocah bersisik ular naga Apakah Tuan ingin bertamu ke pondok saya? Silakan Tuan. Jangan berdiri di situ. Kami dengan senang hati menerima kehadiran Tuan. Maaf Tuan. Siapakah bocah yang sekarang berada di pangkuan Tuan? Apakah dia telah mengganggu Tuan? Sama sekali tidak. Saya ingin bertanya tentang sesuatu kepadanya. Tapi dia malah mengajak saya berkejar-kejaran. Akhirnya saya sampai ke tempat ini. Maaf. Maaf kalau kedatangan saya telah mengganggu Tuan. Tuan tidak mengganggu siapa-siapa. Saya minta maaf kalau bocah saya ini telah berbuat yang bukan-bukan. Saya minta maaf kalau dia telah membuat Tuan menjadi kusar. Dia memang tidak pernah bergaul dengan siapa-siapa. Mungkin dia kurang tahu caranya orang bersopan santun. Maafkan dia, Tuan. Tidak apa, Tuan. Saya cukup malu. Mari, Tuan. Mari silahkan masuk ke pondok kami. Laki-laki setengah tua itu berpadan tegap, usianya sekitar 40 tahun. Wajahnya membayangkan sesuatu yang keras, tapi yang muncul justru sesuatu yang lembut. Bicaranya hati-hati. Dia duduk di tempat semula, sementara bocah bersisik ular masih duduk di pangkuannya dengan manja. Rakuti merasa lega karena sekarang dia tidak sendirian di tempat yang serba asing. Asing dan ganjil di lereng Gunung Arjuna. Perkenalkan Tuan, nama saya Rakuti. Saya berasal dari desa Ganding. Tentu Tuan mempunyai kepentingan yang sangat besar. Sehingga mau jauh-jauh datang ke tempat ini. Saya sudah lama meninggalkan desa kelahiran saya. Tuan nampak sangat lelah. Barangkali Tuan membutuhkan istirahat. Saya mempunyai sebuah bilik kosong di belakang pondok ini. Tuan bisa menggunakannya untuk istirahat. Terima kasih Tuan. Saya masih ingin duduk-duduk di sini. Suasananya nyaman sekali. Udaranya sejuk dan langit cerah. Tempat ini sangat indah. Saya seperti berada di istana Kadewatan tempat bersemayamnya para dewa di atas langit, Tuan. <laughs> Tuan terlalu berlebih-lebihan. Tak ada apa-apa di sini. Hanya kekosongan. Hanya suasana sepi. Tak ada orang mau berkunjung ke tempat ini. Ya, maklum. Apa yang bisa diperoleh di tempat seperti ini? Maaf, Tuan. Siapakah sebenarnya Tuan ini? Dan mengapa Tuhan hidup memencilkan diri seperti ini? Saya sudah biasa hidup seperti ini. Sejak kapan Tuhan tinggal di sini? Sejak anak saya ini masih bayi merah. Mengapa Tuhan memilih cara hidup seperti ini? Saya perhatikan Tuhan belum terlalu tua. Tuhan masih dapat hidup secara wajar bersama orang-orang lain di bawah sana. Di tengah-tengah masyarakat ramai, saya lebih senang tinggal di sini. Di sini suasananya tenang, Hampir tak pernah saya mendengar kegaduhan. Semuanya serba tenang. Tenang dan damai. Seperti kabut yang turun perlahan-lahan. Seperti pucuk-pucuk daun tersapu angin. Seperti puncak-puncak gunung yang dingin. Tuan tidak perlu heran. Tuan pasti mempunyai alasan tertentu. Mengapa Tuan memilih cara hidup seperti ini? Setiap orang mempunyai alasan untuk menentukan sikap hidupnya masing-masing. Tentu, tentu saya mempunyai alasan. Tapi maaf, saya tidak ingin bicara soal itu. Baiklah, kalau Tuan keberatan, saya tidak apa-apa. Saya senang bertemu dengan Tuan. Tapi barangkali saya tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Besok pagi barangkali saya akan turun. Maaf Tuan Rakuti. Sepertinya Tuan sedang mengejar-ngejar sesuatu. Saya dapat mengamati dari permukaan wajah Tuan. Sepertinya Tuan sedang memburu sesuatu yang sukar sekali untuk ditangkap. Benarkah dugaan saya ini? Benar, Tuan. Semula saya datang kemari hanya ingin melihat-lihat suasana. Sebenarnya saya ingin sekali bertemu dengan seseorang. Siapakah orang itu? Bolehkah saya tahu? Dia adalah bekas seorang pendekar yang ternama. Dia juga bekas panglima perang kerajaan Majapahit yang termasyur. Semua orang kenal sejarah kepahlawanannya. Dia ikut merintis berdirinya kerajaan Majapahit. Dia pernah ikut menggempur benteng kota Kediri dan menghancurkan tentara Jaya Katwang. Dia bernama Arya Kamandano. Apakah Tuan mengenalnya? Sayang sekali Tuan Rakuti. Saya tidak mengenal orang itu. Kuti kelihatan kecewa. Dia menunjukkan wajahnya ke lantai pondok. Sementara laki-laki setengah tua diam. Tangannya mengelus kepala bocah bersisik ular yang duduk di pangkuannya. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar gemertak api unggun dan suara-suara malam di atas gunung. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.